الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد كون مسلمين رحمني ورحمكم الله عباد الله في هذه kita di seluruh penjuru negeri ini merayakan hari Idul Akbar, Idul Adha hari kemenangan bagi kaum muslimin yang mana mereka di hari ini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki bulan yang mulia, bulan haram, bulan Zulhijjah di mana di dalamnya terdapat hari-hari yang mulia, hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Di antaranya adalah hari Idul Nahar, hari Yaum Nahar ini, hari berkurban ini. لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجل ما من أيام أعظم عند الله تعالى يوم النحر من يوم النحر أو كما قال صلى الله dari hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Tabaraka wa Taala dari yaum nahar dari hari berkurban maka ibadah Allah ma'asyar muslimin a'azim wa Allah Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah Sallallahu Alaihi untuk meneladani bapak kita Ibrahim Alaihissalam sebagai imam ini, imamnya orang yang bertauhid. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya di mana Ibrahim Alaihissalam di hari ini beliau berkorban dengan korban yang begitu besar, pengorbanan sebagai seorang ayah, pengorbanan sebagai seorang hamba, pengorbanan sebagai seorang suami, yang itu semua tidaklah bisa kita penuhi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karenanya beliau digelari dengan Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, kekasih ar dikarenakan pengorbanan yang begitu besar maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejaknya sampai-sampai nanti kita alaihi wasallam mengatakan maka kana dhu sa'am wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana atau kama sallallahu barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak mau berkurban di hari ini maka jangan mendekati tempat sholat kami kata Rasulullah SAW. Ini semua menunjukkan betapa Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada umatnya agar kita mencontoh kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam karena memang kita diperintahkan Allah Taala Anistabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal agar kita mengikuti milahnya Ibrahim agar Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimana kata Allah wa maka minal musyrikin Ibrahim tidak termasuk dari hamba-hamba Allah yang berbuat syirik. Maka hari ini Allah di sini kita menunjukkan bagaimana kita kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan juga kecintaan kita kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan kita mengikuti jejaknya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar, Alhamd. Ayat Allah, ma'asyara muslimin, rahimahnya rahmatullah. Maka dari sini juga, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Safat Allah ingatkan agar kita mengambil pelajaran di dalamnya. Bagaimana Ibrahim membentuk keluarga yang menjadi keluarga idaman bagi semuanya. Maka ketika Allah Taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk pergi ke negeri Syam, maka Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wa ini inni zahibun ila rabbi sayahdi." kata Ibrahim alaihissalatu wassalam Inni lahi wa ila rabbi sayati Sungguh Aku akan pergi Memenuhi panggilan Rabbu Karena nanti Rabbu akan memberikan hidayah petunjuk padaku Maka inilah Yang dipertanyakan Ibrahim kepada Istrinya Dan sebagai istri yang salihah Dia menerima melepaskan kepastian suaminya walaupun harus berada di tempat yang dia tidak mengerti ada di mana. Maka hadir kaum muslimin dan tidak hanya itu. Kemudian Ibrahim alaihissalam selama memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala maka Ibrahim pun berdoa, "Rabbi hadli min as-salihin." Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku anak keturunan dari orang-orang yang saleh. Lihat, selama perjalanan itu tadi, dan ketika kita di tempat yang Allah tentukan, Ibrahim alaihissalam meminta berdoa dalam penantian yang panjang disebutkan oleh para ulama diantaranya oleh Nabi Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya dan juga di dalam al Anbiya maka Nabi Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Dikala itu Ibrahim alaihissalam sudah genap berusia 86 tahun lamanya dan belum memiliki seorang anak pun. Maka Ibrahim senantiasa tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti menutup pintu Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu Allah Subhanahu wa taala meminta dan berdoa Rabbi hadani ini salihin wahai ya Rabbku karuniakanlah untukku keturunan dari anak-anak yang saleh. Permohonan yang cuma satu, tetapi permohonan yang akan berubah semuanya. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang saleh hanya satu permohonannya, tetapi itu akan merubah segalanya. Tetapi permohonan kita di dunia sekarang ini, di zaman kita sekarang, kita meminta kepada Allah dengan permintaan yang banyak, tetapi justru menghancurkan kehidupan kita, justru melelehkan kehidupan kita. Lihat, contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah hanya memohon satu saja. Rabbi ini asalihi. ini pada karenanya, kemudian Allah Taala Ta'ala menyatakan, "Wa basyarnahu di ghulamin hari. Dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak lelaki yang halim yang penuh dengan kesabaran yang maha penyabar. Menghadir kaum muslimin ala Rasulullah. Ya, bagaimana Allah mengabulkan permohonan Ibrahim. Diberikan putra yang halim, yang penyabar. Kenapa Allah Ta'ala memberikan putra yang demikian? Karena dengan kesabaran ini Allah akan melipat gandakan Allah akan memberikan ganjaran yang besar sebagaimana firman Allah Taala inna ma yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab kata Allah Taala inna ma yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab yang akan dipenuhi ganjarannya tanpa ada hitungannya, tanpa ada hisabnya adalah bagi orang-orang yang bersabar. Oleh karenanya, Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan putra yang tadi, putra yang penyabar. Dan betulah ketika Ibrahim sudah merasakan kedamaian, ketenangan dengan lahirnya seorang putra yang didapat-dapatkan yang sangat diharapkannya. Dan ketika sudah beranjak dewasa, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisahkan selanjutnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى كتب إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما بلغ معه سعيه كتب الله تعالى ketika Ismail sudah mulai beranjak remaja karena kalimatnya asnahya jadi sudah mulai bisa diajak bekerja oleh Ibrahim mencari kayu bakar, mencari hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sudah beranjak usia 13 tahun, sebagaimana yang dalam oleh Al-Hamid Ibn Kathir di dalam tafsirnya, dan Al-Hamid Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya juga, ketika Ismail sudah beranjak usia 13 tahun, usia di mana kita melihat anak itu begitu sangat membantu pekerjaan orang tuanya, bisa membantu apa yang menjadi beban kedua orang tuanya. Falamma balaga ma'ahu sa'ya, qala ya bunai, Maka Ibrahim pun bertanya kepada putranya, wahai anakku, ini ara fil ani anni adzahu. Tanzur mala wahai putraku. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku dan kata Rasulullah SAW, yang anbiya hakun. Mimpinya para nabi itu adalah benar adanya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibrahim mengetahui bahwa mimpinya itu adalah wahyu yang terus membayang-bayanginya, maka Ibrahim berkata kepada Nesa, Sungguh aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu, tandur mata Maka apa kata pendapat Lihat hal kaum muslimin. Ada yang Allah. Bagaimana Ibrahim berdiskusi dengan anaknya dengan putranya memberitahukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalam merupakan tarbiyah dari Ibrahim untuk membentuk jiwa anak itu agar taat kepada Allah dan orang tuanya, agar anak itu mau mendengarkan firman Allah dan mendengarkan ucapan orang tuanya. Sehingga Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya ini kepada putranya. Padahal Ibrahim tahu yakin bahwa ini adalah wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang salah pun tidak disampaikan. Maka di saat itu belumlah disyariatkan untuk menyampaikannya karena Nabi Allah Ibrahim atas sebagai nabi maka belum sampai pada derajat menyampaikan risalah Allah Taala, tetapi berani menyampaikannya kepada putranya dalam rangka menjadi anaknya agar mau menerima firman Allah Taala, menjadi hamba yang taat kepada Allah dan menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya, maka ketika ditanyakan, kalau dijawab oleh Ismail, Ij'al Kerjakanlah wahai ayah ayah hendakku. Kerjakanlah wahai ayahku. Apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya minas sabili. Nanti engkau akan dapatkan diriku insya'allah Allah sabili termasuk dari hamba-hamba yang sabar. Lihat. Allah sudah menjanjikannya dengan putra yang hari penyabar dan ternyata Ismail membuktikan apa yang Allah janjikan. di insya Allah insya'Allah minasabir. Engkau ya ayahku, engkau akan temukan diriku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Maka bawah Nabi Muhammad Ibrahim ayat salatu wassalam. Falamma aslama wa sallahu lil Qala an ya Ibrahim perbuatan terroya. Inna kadzalika najzil muhsinin kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim membawa putranya Ismail untuk diberi dan ketika sudah disandarkan, ditidurkan untuk diberi dan ketika pisau itu sudah berada di leher di leher putranya Ismail, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Ya Ibrahim, fasadakta rukyat. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Engkau telah mempercayai wahyu yang diturunkan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka demikian pula kami akan membalas orang-orang yang telah berbuat kesan, berbuat kebajikan. Maka yang hadir Allah tidak akan mendolimi kita semua. Maka dengan ini pelajaran yang sangat penting bagi kita adalah pertama tidak pernah kita jangan pernah kita putus asa dan berhenti dari memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah itu sangat dekat dengan kita. Yang kedua, kita ketika mendapatkan satu persoalan yang terkait dengan rumah tangga, maka bicarakanlah dengan istri kita, dengan anak kita, agar semua persoalan itu menjadi perkara yang ringan yang dipikul bersama. Dan yang ketiga, ketika kita menanamkan kebaikan kepada istri dan kita, maka maka buktikanlah, contohkanlah oleh diri kita tersendiri terlebih dahulu, karena itu yang akan memudahkan kita untuk diterima nasihat-nasihat kita. Hanya aku luar Barakallahu li wa lakum. wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي تفرد بالفرد والتدبير وتصرف في الحكمة البالغة وبديل التقدير لا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو لطيف الخبير أحمده سبحانه وأشكره وأشكره توالت علينا نعمه وتوالت في وهو نعم المولى ونعم النصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فنزع عن التشكيل وتقدم عن النبي واشهد ان سيدا محمدا عبده ورسوله جاء بمله حنيفيه وشريعه بيضاء نقيه فهو سراج المنير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الكرام ذوي شرف كبير والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهج الحق والهدى يسير أما بعد عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lihat bagaimana percontohan dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada orang dewasa maupun kepada anak kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. خطبت النبي صلى الله عليه Aku pernah membantu Rasulullah SAW menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Maka kala oh, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepadaku ah. Walamma sana'ta wala ala tanahta. Dan Rasul SAW juga tidak pernah mengatakan lima tanahta. Kenapa kamu berbuat demikian? Ala tanahta. Kenapa kamu tidak demikian? Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik sebagai yang saja tidak pernah demikian. Bahkan dalam riwayat lain dalam riwayat Abu Dawud di dalam sunan yang dikatakan yang sahih dikatakan ada Nabi Malik itu Nabi yang Alaihi Wasallam Asratinina fil Madinah. Aku pernah membantu Rasulullah Rasulullah. Menjadi pembantu Rasulullah Rasulullah. Selama 10 tahun di kota Madinah. Wa ana gulamun. Dan ketika itu aku masih anak kecil. Karena memang anak ketika menjadi pembantu Rasulullah masih berusia 10 tahun. Ya, bayangkan. Usia 10 tahun. Bagaimana kita Rasulullah Rasulullah kepada anak lima Madinah? wa هما غلام ليس كل أمر كما يشتهي فهي أن أكون عليه dan aku hanyalah seorang anak kecil yang terkadang temanku ini yaitu Rasulullah SAW tidak menginginkan aku untuk berbuat apa yang aku lakukan bayangkan kata Anas terkadang aku melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi sama kala itu, kau tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepadaku, ah, sama sekali. Walaupun ini mafa'al dan tidak pernah pula mengatakan kepadaku, kenapa kau melakukan itu? allah anak mengatakan atau siapa pernah Rasulullah SAW juga mengatakan, akan tahu baiknya melakukan tidak itu? Lihat. Tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah SAW demikian. Maka demikian juga ketika Rasulullah SAW memiliki anak bawaan dan istrinya dari umur Salamah. Ketika itu putranya yang bernama Umar Rasulullah anhu Umar itu Umi Salamah beliau ketika makan bersama Rasulullah SAW maka kata Umar, maka fafatu, maka aku pun yang di al sobat. Maka tanganku menjalar mencari-cari laut di sekitar pilih yang ada. Maka Rasulullah SAW hanya mengatakan, Ya bulan, Sambillah, Kul yamin, maupun wilayah oleh anak kecil. Sabillah. Ucapkan Bismillah. Kemudian tanganlah dengan tangan kananmu maupun wilayah dan makanlah dari laut yang terdekat denganmu. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak kecil. Demikian juga anak bawaan dari Ummu Salamah yang lainnya. Maka bagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Zainab bintu Ummi Salamah radhiyallahu anha dikatakan di sini دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل kata Zainab radhiyallahu anha aku pernah menjumpai masuk menemui Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah menemui Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW sedang mandi. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Qalat kata Zainab, fa'afada hasnatan min ma fadaraba biha fi wajhi wa qala wara'ati wara'ati. Maka kata Zainab, maka Nabi pun mengambil satu genggam air dan kemudian memercikannya ke wajahku dan mengatakan jauhkan jauh menjauhlah itu menjauhlah itu lihat ya. hadirin kau muslimin ada Rasulullah bagaimana Rasulullah SAW memberikan percontohan bisa jadi dengan ucapan yang ringan yang bisa dipahami atau dengan perbuatan yang tidak menyakitkan walaupun tahu bahwa itu adalah air aurat Rasulullah SAW yang akan terlihat oleh Zainab. Tetapi Rasulullah SAW tidak semata-mata memarahinya, tidak semata-mata kemudian memukulnya, tetapi bahkan hanya memercikkan air ke wajahnya agar menjauh dari dirinya. Lihat hal dari kaum muslimin, yang rahimahullah. Ini semua menjadi percobaan yang terbaik bagi kita di dalam kita menghadapi lingkungan kita. Maka Rasulullah Rasulullah berkata, berwasiat, "Laisa minna man lam yarham saghirana ولا يوقر كبيرنا ولا يعرف حق عالمنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW dalam Bukhari, Laisa minna bukan termasuk dari golonganku. Orang yang tidak bisa mengasihi anak kecil dan tidak bisa menghormati orang yang sudah dewasa dan tidak mengerti hak alimnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa, sebagai hambanya yang beriman, yang menjalankan keimanan dengan sejujurnya Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita dan kehilangan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki keadaan kita, keadaan kaum muslimin di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki keadaan semua kita dan rakyatnya dan alamnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang saleh. آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق واصلح خير اللهم اصلح ولاة امورنا ووفق كلمتنا واجمع صفوفنا ربنا اننا ظلمنا انفسنا حسنة وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته